Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-74 di mana bait ini itu masih membahas mengenai alam. Ya, masih berada dalam bab alam. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasman ata wa kunyatan wa laqaba ya dan alam itu datang dalam bentuk isim Ya, kemudian juga datang dalam bentuk kunyah. Dan juga datang dalam bentuk lakop. Ya, ini mengisyaratkan kepada tiga jenis alam yang nanti akan dijelaskan pada ya penjelasan setelah ini. Kemudian wa akhiron dha in siwahu sahiba. Dan akhirkanlah the Ya, dha ini isim isyarah yang e, kembalinya kepada lakob. Berarti dan akhirkanlah lakob insiwahu sahiba. Jika ya selain dari lakob tersebut itu menemani lakob. Ya, apa selain dari lakob yaitu isim dan kunyah. Artinya ya menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ketika lakob itu datang bersama isim, ya atau datang bersama kunyah, maka akhirkanlah lakob. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul untuk subbab ini. Ya yaitu untuk bait yang ke-74. Yaitu aqsamul alami bi'tibari wad'ihi yaitu pembagian alam ya pembagian alam ya bi'tibari wad'ihi berdasarkan peletakannya ya atau berdasarkan berdasarkan tata letak dari alam tersebut Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan untuk bait ini At-taqsimul awwalu Ya, pembagian yang pertama untuk alam bi'tibari wad'ihi yaitu berdasarkan peletakannya ya berdasarkan tata letaknya thalathatu aqsamin maka alam itu berdasarkan tata letaknya atau peletakannya itu dapat dibagi menjadi tiga jenis al awalu Ya, jenis atau macam yang pertama yaitu ismun. Ya, ismun. Ya, ismun ini itu adalah ya nama yang paling umum dikenal. Jadi terkadang kalau orang e, menyebutkan alam ya itu terkadang dimutlakkan kepada ismun ini. Nah, apakah ismun itu wa huwa ma utliqa 'ala dzati awwalan? Ismun atau isim, isim dalam bab alam ini, itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebut suatu zat. Ya, dalam pertama kali, ya. Jadi sesuatu yang pertama kali digunakan untuk menyebut suatu zat. Itulah yang disebut dengan ismun di sini. Apa contohnya? Nahwu Khalidin. Ya, contohnya adalah Khalid. Nah, Khalid itu adalah sesuatu yang digunakan ya pertama kali untuk menyebut suatu zat. Ya, dalam hal ini adalah seorang laki-laki. Ya, maka ketika kita menyebut Khalid itu akan ya kita akan membayangkan seseorang yang diberikan nama Khalid tersebut kemudian Hinda atau Hindin, ya. Kemudian Hindun atau Hindu. Ya, itu juga adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebutkan suatu zat. Ya, pertama kali. Dalam hal ini itu adalah seorang wanita. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, athani kunyatun. Ya, yang kedua adalah kunyah. Apa itu kunyah? Ma utliqa 'ala dzati ba'da tasmiyati. Yaitu kunyah itu adalah sesuatu atau suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat, ya, tapi bukan awalan, bukan yang pertama kali. Akan tetapi, ba'dat tasmiyati. Ya, setelah Eh, zat tersebut diberi nama dengan isim. Ya, atau mudahnya kunyah adalah sesuatu atau suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat setelah isim. Ya, kemudian apa ciri-cirinya? Wasud tiro bi'abin au umin, ummin. Ya, wasud tiro bi'abin au ummin. Dan kunyah itu dimulai dengan abun atau ummun. Ya, ini adalah ciri-ciri dari kunyah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala yaitu digunakan untuk menyebutkan suatu zat setelah isim dan dimulai dengan abun atau ummun. Ya, kita lanjutkan. Nahwu contoh dari kunyah Abu Hafsin Umar binul Khattabi Abu Hafsin Umar binul Khattabi yaitu Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sini kita mengetahui ya isim ya atau tasmiyahnya itu adalah Umar. Ya, nama beliau itu masyhur yaitu Umar. Nah, di sini kemudian diberikan contoh mengenai kunyah. Yang mana kunyahnya? Tadi kita lihat bahwa ciri-cirinya dimulai dengan abun atau ummun. Nah, di sini ada Abu Abu Hafsin. Maka Abu Hafsin itu adalah kunyahnya. Kemudian Aisyah Aisyatu ummul mukminina, Ya Aisyah Aisyatu ummul mukminina, Ya radhiyallahu anha. Maka beliau yaitu Aisyah itu memiliki kunyah ummul mukminina, Yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Kemudian contoh yang lain dari kunyah itu Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Masad ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, artinya ya binasalah kedua tangan dari Abu Lahab ya dan sesungguhnya dia akan binasa. Ya, maka di sini di mana eh, lakopnya, maaf, di mana kunyahnya itu adalah fa'abi lahabin kunyah. Ya, maka eh, kata Abu Lahab di sini itu adalah kunyah. Kunyah untuk siapa? Kunyatu Abdil Uzza bin Abdil Muttalibi ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab itu adalah ya di sini kunyatu Abdil Uzza ibni Abdil Muttalibi ya kunyah untuk Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaitu paman dari nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Kunyatuhu Abu Utbata. Ya, kunyatuhu Abu Utbata. Ya, maka di sini disebutkan sebetulnya kunyah dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini itu adalah Abu Utbah. Ya karena salah satu putra dari Abu Lahab itu ada yang namanya Utbah. Wa innama qila lahu Abu Lahabin. Ya dan beliau itu sesungguhnya hanya disebut dengan Abu Lahab. Ya Lahab itu artinya adalah ya nyala api. Nah, Abdul Uzza ini itu disebut Abu Lahab mengapa li isyraqi wajhihi. Ya, disebut sebagai Abu Lahab karena ya, wajahnya itu yang bersinar atau bercahaya. Ya, karena Abu Lahab itu ya dikenal dengan ya wajahnya yang rupawan, yang bersinar. Maka disebut sebagai Abu Lahab. Namun kunyahnya itu adalah Abu Utbata. Ya, kita kembali ke atas. Athalithu Ya, nama yang ketiga, macam nama yang ketiga berdasarkan peletakannya atau tata letaknya. itu lakobun yaitu lakob. Apa itu lakob? Wahuwa ma'utliqa ala dhati ba'dat tasmiyati. Ya, sampai di sini definisinya mirip dengan kunyah, yaitu lakob adalah sesuatu atau suatu kata yang disebutkan atau digunakan untuk menyebutkan suatu zat setelah isim. Ya, setelah diberi nama dengan isim. Nah, kemudian apa ciri-ciri yang lain? Wa asy'ara bimadahin au dhammin. Ya. Dan lakop tersebut itu memberikan informasi ya, mengenai pujian atau celaan. Ya, jadi ciri-ciri dari lakob ya pertama itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat ya, setelah diberi nama dengan isim. Kemudian lakob tersebut itu memberikan informasi mengenai pujian atau celaan. Contohnya apa? Kal Ya al-ma'mun. Ya contohnya adalah al-ma'mun. Berarti yang terpercaya ya ini pujian. Kemudian di dan ar ya, yang bijaksana. Wal ya dan al ya yaitu yang melotot ya ini bisa jadi adalah celaan. Kemudian wasafahi ya dan as itu adalah yang menumpahkan darah ya itu adalah juga celaan. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh dari laqab itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke 171 yaitu innamal masihu Isa benu Maryam ya innamal masihu Isa benu Maryam ya sesungguhnya ya Al-Masih yaitu Isa putra dari Maryam. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Maka di mana di sini lakopnya ya fal masihu lakobun. Maka al-masih itu adalah lakop. Lakop untuk siapa? Li Isa alaihi salatu wassalamu Ya Al-Masih itu adalah lakob untuk Isa alaihi salatu wassalamu. Ya, sedangkan makna masih itu ya ada banyak menurut penafsiran para ulama. Ya, yang salah satunya itu adalah ya karena itu maknanya adalah mengusap, ya salah satunya karena beliau itu dapat ya menyembuhkan penyakit dengan mengusap. Itu dapat kembali dilihat di kitab-kitab tafsir. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yajtami'u ismu ma'al awil kunyati. Dan terkadang ya isim itu bergabung, isim di sini adalah isim yang digunakan untuk alam, ya berarti jenis yang pertama. Ya. Dan terkadang isim itu bergabung bersama lakop atau kunyah. Ya, jadi terkadang isim itu tidak datang sendiri, tapi bergabung bersama lakob atau kunyah. Walidhalika thalathu suwarin. Dan lidhalika ya dan untuk isim yang datang bersama lakob dan kunyah, itu ada tiga format atau tiga cara ya bagaimana isim itu bergabung bersama lakob atau kunyah. Al-ula yang pertama, yang maksudnya adalah as-suratul ula. Ya al-ula cara atau format yang pertama alismu ma'al laqabi. Yaitu isim itu datang bersama laqab. Ya datang bersama laqab. Wa yajibu ta'khirul laqabi 'anil ismi. Maka jika isim itu datang bersama laqab, itu wajib mengakhirkan lakob daripada isimnya. Artinya isim datang terlebih dahulu, ya disebutkan terlebih dahulu, kemudian lakob datang setelahnya. Fatakulu, maka engkau mengatakan, Fanil khulafa'ir rasyidina, ya khulafa ur, al khulafa ur yang kedua, itu adalah Umaru ini kita baca mengikuti jumhur saja. Umarul Faruqu radhiyallahu anhu. Yaitu Umar Al-Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ya, kita baca dua-duanya marfu saja. Ya, walaupun nanti di bait setelah ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan kalau isim dan lakop itu dua-duanya mufrad, ya, artinya terdiri dari satu kata, maka yang kedua itu menjadi mudhafun ilaihi. Ya, yang pertama menjadi mudhaf. Ya, nanti kita akan akan masuk ke penjelasannya. Ya. Mengapa? Ya, mengapa lakob itu diletakkan di akhir? Wadhalika li'annal laqaba bimanzilati sifati. Ya. Hal tersebut ya karena lakop itu menempati kedudukan sifat. Ya, lakop itu menempati kedudukan sifat. Wahia tata akhoru anil mausufi. Dan yang namanya sifat itu datang ya, atau pasti diakhirkan daripada mausufnya, daripada yang disifati. Ya, menggunakan alasan ini maka Lakob itu didatangkan setelah isim. Karena sifat itu datangnya setelah mausuf, setelah yang disifati. Ya, namun di sini kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan wa qad yataqaddamul laqabu idza kana ashhara minalismi. Ya. Dan terkadang lakob itu didahulukan daripada isimnya. Ya, artinya menyelisihi tadi hukum asalnya. Ya, terkadang lakop itu didatangkan lebih dahulu daripada isimnya. Kapan itu? Idza kana ashharo minalismi. Kalau ya, atau ketika lakop tersebut itu lebih terkenal atau lebih masyur daripada isimnya. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi. Innamal masihu Isa benu Maryam. Ya, sesungguhnya Al-Masih, ya Isa, ya Isa putra Maryam. Ya, maka di sini perhatikan ya isimnya, ya isimnya itu adalah Isa. Sedangkan lakopnya itu adalah Al-Masihu. Ya, maka di sini Al-Masihu yaitu lakop didahulukan daripada Isa. Ya, karena di sini Al-Masih itu lebih masyhur daripada Isa. Wa qad warada 'anil Arabi taqdimul laqabi qalilan. Dan sungguh ya, telah datang dari orang Arab terdahulu ya di mana orang Arab terdahulu itu mendahulukan lakop. walaupun kolilan ya walaupun itu hanya sedikit ya sedikit jumlahnya orang yang mendahulukan lakop daripada isim akan tetapi ada ya datang atau digunakan dari orang Arab ka qaulil mar'ati ya sebagaimana ucapan ya seorang wanita yang dikatakan bahwa itu adalah saudari dari ini Amr yang disebutkan di sini yaitu Dzulkalbi. Ya, wanita tersebut mengatakan bi anna dzalkalbi amron khairahum hasaban. Ya bahwa ya dzalkalbi atau dzulkalbi yaitu orang yang memiliki anjing ya, yaitu Amr, itu sebaik-baik dari mereka dari segi kemuliaan. Ya. Ya bahwa Zulkalbi atau Zulkalbi Amr itu sebaik-baik mereka dari ya, sisi kemuliaan bibatoni batni syiryana ya'wi haulahu dhibu. Yaitu ada di ya batoni syiryana. Ya kalau dilihat di ya syarah atau penjelasan dari syawahid itu adalah nama tempat di mana Amr itu dikuburkan. Ya syirian itu adalah ya nama pohon yang kemudian diambil menjadi busur. Ya, jadi bahwa Amr itu ya dikuburkan di Batokni Syiriana. Ya'wi haula hudzibu. Yang di sekitarnya itu ya serigala itu ya melolong. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait bait ini. Bi'anna, ya kenapa kok tiba-tiba datang bi'anna, ya bahwa muta'alliqun bi baitin sabiqin. Yaitu terikat atau terkait dengan bait yang sebelumnya. Wa huwa yaitu ucapan dari ya, wanita tersebut apa kata wanita tersebut? Abaligh huzailan wa abaligh man yuballighuhum anni hadithan wa ba'dul qawli takzibu. Ya abaligh huzailan wa abaligh man yuballighuhum anni hadithan wa ba'dul qawli takzibu. Ya sampaikanlah kepada kabilah huzail ya dan sampaikanlah kepada orang yang dapat menyampaikan kepada mereka, yaitu kabilah Hudail tersebut. Ya anni hadithan, ya sampaikanlah dariku perkataan. Wa ba'dul qawli takzibu. ya dan sebagian dari perkataan tersebut ya bisa jadi didustakan. Ya, apa perkataannya ya tadi bi anna dzal kalbi amran khairahum hasaban dan seterusnya. Ya sampaikanlah bahwa dzul kalbi amr itu adalah sebaik-baik dari mereka dari sisi kemuliaan. Kemudian wa amron badalun min dzal kalbi. Dan i'rabnya tadi amron itu adalah badal untuk dzal kalbi. Wa khairahum sifatun li amrin. Dan khairahum itu adalah sifat untuk amr. Ya ini i'rabnya. Kemudian kita kembali ke atas. Athaniyatu ya format atau cara ya, susunan nama yang kedua alismu ma'al kunyati ketika isim itu datang bersama kunyah fa anta bil khiyari fi taqdimi ayyihima syi'ta. Maka engkau ya, boleh atau dapat memilih untuk mendahulukan mana saja dari keduanya, yaitu isim dan kunyah, ya mendahulukan mana saja yang engkau kehendaki. Ya mau mendahulukan isim daripada kunyah boleh, atau mendahulukan kunyah dulu, baru isim juga boleh. Fatakulu, maka engkau mengatakan, Thanil khulafa rasyidina Umaru Abu Hafsin. al khulafa rasyidin yang kedua itu adalah Umar Abu Hafs. Ini artinya mendahulukan isim daripada kunyah. Isim dulu, baru kunyah au Abu Hafsin Umaru radhiyallahu anhu atau Abu Hafs Umar radhiyallahu anhu. Ini berarti mendahulukan kunyah dulu baru kemudian isim. Maka di sini anta bil khiyari, engkau boleh memilih ya mau mendahulukan yang mana. Ya di sini perkaranya longgar. Kemudian yang ketiga, ats yang ketiga, al-kunyatu ma'al laqobi, Ya, yaitu format atau cara yang ketiga yaitu kunyah itu datang bersama laqob. Fadhahiru kalami bani Malikin annahu yajibu ta'khirul laqobi. Maka kalau mengikuti zahir ya mengikuti yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa wajib mengakhirkan lakob. Ya, beliau mengatakan wa akhiron dza. Ya wa akhiron dza in siwahu sahiba. Ya akhirkanlah lakob jika ya yang selain lakob yaitu kunyah atau isim itu menemani. Lima takot takoddama. Ya karena sebab yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya bagaimana? Thanil khulafa rasyidina Abu Hafsinil Faruqu. Ya. Thanil khulafa rasyidina Abu Hafsinil Faruqu. al khulafa Rashidin yang kedua itu adalah Abu Hafs Al-Faruq. Ya radhiyallahu anhu. Al-Khulafa'ur Rashidin yang kedua itu adalah Abu Hafiz Al-Faruq. Maka kita perhatikan Abu Hafiz itu adalah kunyah dari Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Faruq itu adalah lakopnya. Maka kalau kita mengikuti ya, zahir dari uh, ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu kita mendahulukan kunyah dulu. Dan lakob wajib diletakkan di akhir. Kemudian kita lanjutkan. Wa indal jumhuri akan tetapi menurut menurut ya jumhur atau mayoritas ulama ilmu nahwu itu anta bil khiyari. Ya dalam hal ini engkau itu juga memiliki pilihan. Ya, artinya boleh mendahulukan kunyah daripada lakop atau boleh juga mendahulukan lakop daripada kunyah. Itu menurut mayoritas ulama nahwu. Ya. Falaka antakula. Ya, maka boleh bagimu untuk mengatakan Fanil khulafa'ir rasyidina al-faruqu Abu Hafsin. Ya, maka boleh juga bagimu untuk mengatakan Al-Khulafa'ur Rashidin yang kedua itu adalah Al-Faruq Abu Hafsin bitaqdimil laqabi 'alal kunyati dengan mendahulukan laqab yaitu Al-Faruq dari kunyahnya yaitu Abu Hafsin. Maka menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu di sini juga perkaranya nah, longgar. Qala Ibnu Malikin dan Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasman ata ila akhirih yaitu dalam bait itu wasman ata sampai akhir. Apa maksud dari bait tersebut? Ai atal alamu isman wa kunyatan wa laqaban. Yaitu alam ya nama itu datang dalam bentuk isim dan kunyah dan lakob, sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya. Wa akhiran dha, ya, dan akhirkanlah dha, ya ini isim isyarah, ay akhiranil laqaba idha sahiba siwahu. Yaitu akhirkanlah lakob, ya, jika lakob itu ditemani oleh yang selainnya. Apa yang dimaksud dengan siwahu yang selainnya? Wal muradu alismu wal kunyatu. Ya maksudnya adalah jika lakob itu ditemani oleh isim dan kunya Wadhahiru dhalika annahu yajibu ta'khirul laqabi ma'al kunyati kama taqaddama. Dan zahir atau yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa beliau ya atau wajib mengakhirkan lakop daripada kunyah sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian ya waqad fahima ba'dul ulama'i anna hadza ra'yu bani Malikin dan sebagian dari ulama nahwu itu memahami bahwa ini yaitu wajibnya mengakhirkan lakob daripada isim dan kunyah itu merupakan pendapat dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kita lihat catatan kaki ya undur ham'al hawami'i. Ya ini dapat kita lihat dalam ya ham'ul hawami'i yaitu syarah dari Jam'ul Jawami' yaitu kitab Nahwu. Ya, buah karya dari As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, kemudian itu dalam Al-Mujallad Al-Awwala ya jilid yang pertama, kemudian as safhatul Ula was pada halaman ke-71 kalau ada yang ingin merujuk. Kemudian kita kembali ke atas, yaitu lakin akan tetapi qad yushkalu alaihi iqtisaruhu. Ya, terkadang itu menjadi samar. Ya, menjadi samar ya mengenai hal ini, yaitu bahwa ini adalah pendapat dari Ibnu Malik. Ya iqtisaruhu fil kafiyati. Yaitu ya, pembatasan yang dilakukan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kafiyah ala wujubi ta'khiril laqabi anil ismi yaitu dalam Al-Kafiyah itu beliau Ah, yang membatasi dengan mewajibkan ya mengakhirkan lakop dari isim. Ya, artinya kalau ada isim dan lakop maka lakop wajib diakhirkan. Walam yadhkuril kunyata dan beliau di situ itu tidak menyebutkan kunyah. Ya, jadi untuk jelasnya pendapat beliau itu dapat dilihat di Al-Kafiyah. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Ya, kita lihat bisa dilihat di Al-Kafiyatu asy Yaitu ya, kitab yang ya yang berjumlah 3000 bait yang diringkas menjadi alfiyah ini. Ya, pada al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama ya safhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini pada halaman 249. Kita kembali ke atas. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu melanjutkan penjelasan mengenai uh, alam masih dalam bab alam wa in wa in wa iyyakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi'illadhi radif Ya Ibnu Malik rahimahullahu taala kemudian beliau menyebutkan dalam bait ke-75 wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi'illadhi radif dan jika keduanya, keduanya di sini adalah isim dan lakob, itu mufrad. artinya tidak murokab, hanya terdiri dari satu kata. Maka apa? Fa'adif hatman. Maka idofahkanlah secara pasti. Ya, artinya satu kata itu menjadi mudhof, kata yang lain menjadi mudhof ilaihi. Wa illa dan jika tidak artinya yang satu tidak mufrad. Ya artinya satu bisa jadi uh, satu mufrad, satu murakkab ya atau baik isim maupun lakopnya itu sama-sama murakkab. Maka apa? Atbi' ya ikutkanlah i'rab alladhi radif yang mengikuti artinya yang belakang itu i'rabnya mengikuti yang uh, awal. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk bait ke-75 ini yaitu Ahwalu i'rabil ismi wal laqabi. Yaitu keadaan-keadaan i'rab ketika isim datang bersama laqab. Maka di sini kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Filismi ma'allaqabi bahthani. Ya, mengenai isim ketika datang bersama lakob itu ada dua pembahasan. Al-awalu, pembahasan yang pertama, min haitsu taqdimi wa ta'khiri. Ya, pembahasan yang pertama itu adalah dari segi atau dari sisi takdim dan takhir. Artinya dari isim dan lakob itu mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Wa qad taqaddama qab wa qad taqaddama qabla hadzal baiti anna laqaba yuakhkharu 'anil ismi. Ya wa qad taqaddama qabla hadzal baiti anna laqaba yuakhkharu 'anil ismi. Dan sungguh telah berlalu penjelasannya sebelum bait ini, yaitu berarti bait ke-74, bahwa lakob itu diletakkan lebih akhir dari isim. Itu adalah pembahasan yang pertama. Athani, pembahasan yang kedua, min haithul i'robi, yaitu dari sisi i'robnya. Wahuwal muraduhuna, dan itulah yang dimaksudkan di sini, yaitu di bait yang ke-75. Falismu yu'rabu hasabal awamili. Maka isim, ya isim di sini adalah isim dalam istilah alam ya, tadi berarti seperti Khalid ya dan Hindu dan seterusnya. Maka isim itu di Eropa tergantung amil yang masuk kepada isim tersebut. Ya, berarti bisa jadi marfu, bisa jadi mansub atau majrur, tergantung amilnya. Li'annahu mutaqaddimun. Karena isim itu diletakkan di awal. Ya, karena kalau lakop itu pasti datangnya setelah isim. Karena isim itu datang lebih dahulu, maka i'rabnya mengikuti amil yang masuk ke isim tersebut. Nah, maka itu jelas. Wa ammal laqabu falahu ma'alismi arba'u halatin. Dan adapun laqab, maka ketika laqab itu datang bersama isim, itu ada empat keadaan. Al-ula, ya keadaan yang pertama, an yakuna lismu wal laqabu mufradaini. Yaitu ketika isim dan lakob itu kedua-duanya itu adalah mufrad. Wal muradu bil mufradi huna. Nah, apa di sini yang dimaksud dengan mufrad? Ma laisa bimurakkabin. Ya, artinya baik isim maupun lakob itu tidak murakkab. Ya. Atau lebih jelasnya lagi, fal mufradu kalimatun wahidatun. Yang disebut mufrod itu adalah satu kata saja. Ya, hanya terdiri dari satu kata. Tadi contohnya Umaru dan al itu sama-sama satu kata. Ya, sama-sama satu kata. Maka itu keduanya adalah mufrad. Wal murakkabu kalimatani Sedangkan yang disebut dengan murokab itu terdiri dari dua kata. Ya, kenapa beliau perlu menjelaskan hal ini? Karena nanti ditakutkan akan ya rancu dengan istilah mufrad dalam ilmu sorof misalnya. Karena nanti kalau mufrad dalam ilmu sorof itu menunjukkan makna tunggal. Ya, nanti musanna menunjukkan makna dua, kemudian jamak menunjukkan makna banyak. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Mufrad di sini itu adalah satu kata. Jadi walaupun kata itu menunjukkan jamak, tapi kalau hanya satu kata ya di sini disebut mufrad. Mithlu contohnya ya contoh dari bahwa isim dan lakop itu adalah dua-duanya mufrad. Jaa Aliyu Sa'idin. Ya, ini dibaca mengikuti pendapatnya Ibnu Malik rahimahullahu taala. Telah datang Ali di sini adalah isim, ya. Kemudian lakopnya adalah Sa'idun, yaitu yang berbahagia. Maka karena baik isim maupun lakop itu dua-duanya kata mufrad, kata tunggal, satu kata saja, ya maka kalau mengikuti pendapat Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu diidhofahkan. Artinya yang isim menjadi mudhaf, kemudian lakob menjadi mudhaf ilaihi. Al-awwalu ismun. Maka kata yang pertama yaitu aliyun, itu adalah isim. wa tsani lakobun. Dan yang kedua sa'idun, itu adalah lakobnya. Maka bagaimana hukumnya? Fatajibu idhofatul awwali ila thani. Ya fatajibu idofatul awwali ila thani. Maka wajib mengidofahkan kata yang pertama yaitu isim kepada yang kedua yaitu lakob. Artinya isim menjadi mudof, dan lakob menjadi mudof ilaihi fayu'rabul awwalu hasaba hajatil jumlati. Maka kata yang pertama yaitu isim itu di i'rab ya mengikuti kebutuhan atau keperluan dari jumlah. Artinya di i'rab mengikuti amilnya. Contohnya di sini, jaa aliyu. Ya, aliyu itu amil yang masuk itu adalah fi'il jaa. Di mana fi'il jaa itu memerlukan isim yang datang setelahnya itu menjadi marfu sebagai fa'il. Maka aliyu di sini di i'rab marfu sebagai fa'il. Maka yang kata yang pertama ya fayu'rabul awwalu hasaba hajatil jumlati. Kemudian wayujar wayujarru tsani bisababil idhofati. Sedangkan kata yang kedua yaitu laqab itu dimajerurkan. Ya karena sebab idhofah. Ya, karena mudhof ilaihi itu pasti selalu majrur. Wal qawlu bil idhafati masyrutun bima idza lam yujad mani'un. Dan pendapat yang e, mewajibkan idhofah ini kalau isim dan lakob itu sama-sama mufrad, ya. Itu ada syaratnya. Apa? Disyaratkan jika di dalam kalimat tersebut itu tidak terdapat mania, ya sesuatu yang menghalangi. Itu syaratnya. Apa contoh mani'? Kakaunilismi makrunan bi'al. Contohnya ketika isim ya atau kata yang pertama, ya kata yang pertama tadi aliyu misalnya itu itu keadaannya itu bersambung dengan al. Ya, maka al di sini adalah mani', artinya nanti tidak boleh diidhofahkan. Contohnya apa? Nahwu ja'al harithu sa'idun. Nah, kalau di sini. Ja'al harithu sa'idun. Telah datang al-harith, ya, yang berbahagia. Maka al-harith di sini itu adalah isim. Akan tetapi ya bersambung dengan al. Maka pada saat seperti itu fatam tani'ul idhofatu. Maka pada saat seperti ini idhofah itu terlarang. Wa hadza ra'yul basriyina. Dan ini merupakan pendapat dari ya ulama nahwu dari Basrah, ya mazhab Basrah. Wa tabi'ahumu Malikin. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengikuti dalam hal ini itu madhabnya ulama Basrah. Kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan khafidahullah taala melanjutkan wa ajazal kufiyuna fi hadhil halati al-itba'a akan tetapi al kufiyun ya ulama nahwu dari madhab kufah ya itu memperbolehkan dalam keadaan ini al-itba. Ya, tadi datang isim dan lakob dua-duanya mufrad. Ya, kalau mazhab Basroh itu yang kedua itu menjadi mudhaf ilaih bagi yang pertama. Akan tapi ulama Kufah itu dalam keadaan ini itu memperbolehkan itba. Artinya lakob itu e, eh, i'robnya mengikuti isim fatu'ribus thaniya ya fatu'ribus thaniya bi'i'robil awwali maka dalam keadaan ini engkau mengi'rob yang kedua yaitu lakob, dengan i'rob yang pertama yaitu i'robnya isim ya ala annahu badalun minhu au atfu bayanin ya bahwa yang kedua itu lakop itu dianggap sebagai badal dari yang pertama atau atof bayan bagi yang pertama. Fatakulu maka engkau katakan hada aliyun sa'idun ya ini adalah Ali yang sa'id ya yang berbahagia. Artinya aliyun itu sebagai khobar marfu maka sa'idun itu ya mengikuti mengikuti i'rab Ali. Kemudian waro'aitu aliyan sa'idan. Ya, dan saya telah melihat Ali, ya, orang yang berbahagia. Maka di sini aliyan sebagai maf'ul bih itu mansub, maka sa'idan juga mengikuti, mengikuti Ali. Wa marartu bi aliyin sa'idin. Dan saya telah ya, berpapasan atau melewati Ali, ya orang yang berbahagia. Maka di sini ya itu Sa'idin mengikuti yang i'rab aliyin di mana aliyin itu majrur karena huruf jar ba. Wa hadza huwal mukhtaru. Dan ini merupakan pendapat yang terpilih, artinya pendapat yang dianggap rajih oleh ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mengapa? Li'adami ihtiyajihi ila ta'wili. Karena kalau di i'rab seperti ini, artinya diitba, diikutkan, maka tidak ada keperluan atau tidak butuh untuk ditakwil. Ya. Mengapa? Ya mengapa beliau mengatakan seperti ini? Fa innahu yalzamu ala ra'il basriyina idhafatu syai'i ila nafsihi. Ya. Karena kalau kita mengikuti pendapatnya ulama Basrah di mana laqab itu di atau isim itu diidhofahkan kepada laqab ya isim diidhofahkan kepada laqab itu membawa konsekuensi idhofatu syai'i ila nafsihi yaitu mengidofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, contohnya tadi, Umarul Faruqi misalnya, kita baca seperti itu. ya Maka itu sama saja menyandarkan Umar kepada Al-Faruq. Dan Al-Faruq itu diri beliau sendiri, radiyallahu anhu. Itu konsekuensinya kalau kita mengikuti pendapat dari ulama Basroh. Wahada mamnu'un kama fi babil idofati. Dan ini terlarang, sebagaimana ya nanti pembahasannya dalam idofah. Wa ma warada minhu fahuwa mu'awwalun. Ya maka jika kita mengikuti pendapat yang ulama pasroh tersebut, itu pasti ada takwilnya. Ya, karena kalau kita mengikuti begitu saja, itu konsekuensinya mengidofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Karena itu supaya maknanya betul, pasti ada takwilnya. Fa yatarajjahu ra'yul kufiyina. Maka di sini ya pendapat dari ulama Kufah yaitu yang diitbakan yang eh, i'rabnya diikutkan ya i'rab laqab mengikuti i'rab isim itu lebih kuat pendapatnya. Ya li'annahu aisaru karena itu adalah yang lebih mudah dan tidak memerlukan takwil. Kemudian as-suratu tsaniyatu yaitu format atau cara yang kedua an yakuna lismu wal laqabu murakkabaini yaitu isim dan lakob itu kedua-duanya murokkab. Ya, kedua-duanya berupa susunan atau kedua-duanya ya terdiri dari dua kata. Nahwu contohnya hadza Abdullahi Zainul Abidina. Ini adalah Abdullah, ya Abdullah isim murakkab, ya dua kata. Zainul Abidin. Zainul Abidin itu lakop itu juga terdiri dari dua kata. As-suratu thalithatu, ya format atau bentuk atau cara yang ketiga, an yakuna lismu murakkaban wal laqabu mufradan. Yaitu isimnya murakkab, ya isimnya terdiri dari dua kata, wal laqabu mufradan dan laqabnya itu mufrad, hanya terdiri dari satu kata. Nahwu contohnya hadza Abdullahi Sa'idun. Ini adalah Abdullah Sa'id. Abdullah di sini itu adalah isim ya dan itu murakkab terdiri dari dua kata. Sa'idun di sini adalah laqab terdiri dari satu kata. As-suratul rabi'atu ya bentuk atau cara yang keempat an yakuna lismu mufradan wal laqabu murakkaban yaitu isimnya terdiri dari satu kata dan lakopnya itu terdiri dari dua kata. Nahwu contohnya hada aliyun zainul Abidin. Ini adalah Ali, ya Ali isim itu satu kata saja. Kemudian zainul abidina di sini lakob terdiri dari dua kata. Wa fi hadhil halati tsalasi tamtani'ul idhafatu. Maka untuk tiga keadaan ini, yaitu bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat, itu terlarang idofah. Ya, karena salah satunya itu pasti ada yang murakkab atau bahkan dua-duanya murakkab. Maka tidak mungkin untuk diidhofahkan, ya terlarang di sini wa yu'rabul laqabu bi i'rabil ismi maka pada keadaan yang tiga ini laqab itu di i'rab sebagaimana i'rabnya isim fayakunu tabi'an lahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi maka di sini laqab itu menjadi tabi' bagi isim yang mengikuti isim ya baik dalam rofaknya dan nasabnya dan jarnya Fa in kana laqabu murakkaban u'riba sadruhu kama dzakarna. Maka jika lakopnya itu murakkab, artinya terdiri dari dua kata, maka sodernya, kata yang pertama atau mudofnya, itu di i'rob yang mengikuti i'robnya isim, sebagaimana yang kami sebutkan, kami telah sebutkan. Wa amma ajazuhu fayakunu majruran daiman ala annahu mudhafun ilaihi. Dan adapun bagian akhirnya, tadi lakob kalau terdiri dari dua kata, bagian pertamanya di i'rab mengikuti i'rab e, isim ya, artinya mudhafnya itu di i'rab mengikuti i'rab isim. Adapun bagian yang keduanya ya, yaitu mudhaf ilaihnya itu selalu majrur. Ya, pasti majrur. Ala annahu mudhafun ilaihi ya karena yang kedua dari murakab itu pasti mudhaf ilaih jadi selalu majrur. Wa hadha ma'na qawlihi wa in yakuna mufradaini ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya bahwa ketika isim dan lakop itu dua-duanya mufrad ya sampai akhir. Ya ai maksudnya wa in yakuna wa in yakuna ya alismu wal laqabu dan jika isim dan lakop itu kedua-duanya mufradaini ya kedua-duanya mufrad hanya satu kata Fa'adifil awwala ila thani hatman. Maka sandarkanlah yang pertama, yaitu isim, kepada yang kedua secara pasti. Fayu'rabul awwalu hasaba halatil jumlati. Dan yang pertama, yaitu isim, itu di i'rab mengikuti keadaan dalam jumlah, artinya mengikuti amilnya. Kemudian wathani yu'rabu mudhafan ilaihi majaruran. Sedangkan yang kedua yaitu lakop yang mufrad tadi, lakop yang satu kata tadi, itu arab sebagai mudhaf ilaih dan majarur. Wa in lam yakuna mufradaini dan jika ya isim dan lakop itu tidak dua-duanya mufrad kama fil halatis sebagaimana tiga keadaan tadi, yaitu keadaan kedua, ketiga, dan keempat, baik dua-duanya murokab atau salah satu saja yang murokab, fa'at bi'ithaniya lil awwali fi i'rabihi. Maka ikutkanlah yang kedua, yaitu lakob, kepada yang pertama yaitu isim, dari sisi i'robnya. Maksudnya i'rob dari Lakop itu mengikuti i'rab dari isim. Wa ma'na alladhi radif dan maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala alladhi radif ai maksudnya alladhi jaa radafan lil awwali yaitu yang datang mengikuti yang pertama ya artinya lakob yang mengikuti isim ai ba'dahu mutaakhiran anhu yaitu yang datang setelahnya dan diletakkan lebih akhir darinya demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika